أربعة ثلاثة اثنان واحد Baik, di saat bulan puasa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah di dalam berpuasa kita harus menghindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena dikhawatirkan, ditakutkan kalau kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka akan menjadikan pahala puasa kita habis. Maka mata harus kita jaga, telinga harus kita jaga. Kemudian masalah aurat, melihat aurat di pinggir jalan. Urusan aurat itu ada dua kewajiban. Yang pertama, bagi siapapun, termasuk wanita atau laki-laki. Jadi jangan dianggap yang namanya aurat itu bagi kaum wanita saja. Seorang laki-laki melihat paha laki-laki juga aurat. Ya, maka aurat itu ada kewajiban menutup. Jadi para wanita punya kewajiban menutup auratnya di depan kaum laki-laki. Di sisi lain, kalau seandainya wanita itu kok tidak menutup aurat, kaum laki-laki punya kewajiban untuk kulil mu'minina, kulil mu'minina ya min absurihin, kaum laki-laki itu harus menutup matanya. Jadi kita harus tutup mata. Artinya apa? Tidak memperhatikan, tidak melihat. Jadi kalau kita keluar, memang semua orang menyaksikan saat ini adalah di jalan-jalan saudari-saudari kita dari kaum muslimat yang semoga Allah segera menggiring mereka kepada kemuliaan menutup aurat. Mereka kaum muslimat ada yang tidak menutup aurat. Nah, kita bagaimana sikap kita sebagai kaum laki-laki? Kita tidak harus mencari-cari aurat. Kalau ada aurat tiba-tiba lewat di hadapan kita, Rasulullah menyebut lakal ula. Asalkan tidak kita cari, tidak kita kejar, tidak ada kita tidak dosa. Yang dosa adalah yang membuka. Tapi sebetulnya urusan masalah orang melihat aurat atau tidak ini urusan kepada Allah. Kalau orang takut kepada Allah, dia biarpun itu aurat di depannya, dia bisa saja mengalihkan melihat ke bawah. Mohon maaf jual beli, kami jualan baju. Yang beli baju adalah orang tidak menutup aurat. Saya bisa mengalihkan pandangan untuk melihat bajunya tanpa harus melihat orang yang beli. Sebenarnya gampang kalau orang mau. Begitu sebaliknya, kalau orang dia pun dia sembunyi dimanapun, akhirnya bisa bayangin aurat macam-macam. Jadi ternyata masalah menutup aurat, ah, melihat aurat adalah kita ini harus ada kemauan untuk menghindar dari eh, melihat aurat. Bukan berarti kita harus tinggal di rumah saja. Semakin kita banyak godaan di jalan, bagi kita semakin adalah bekat besar perjuangan kita dan itu ada nilai pahala. Kita menghindar astagfirullahaladzim. Jadi orang tidak melihat aurat itu adalah tidak susah. Asalkan orang mau. Apakah sekarang semua jalan dipenuhi oleh kaum wanita yang telah nikah? Mohon mustahil. Mungkin di sini ada 10 wanita yang tidak pakai baju, tapi di arah sana kan sudah ada lagi uh, tempat yang tidak, tidak kosong atau tidak ada orang. Jadi sebetulnya itu tinggal kita punya kemauan atau tidak. Jadi sangat mudah. Tapi sebaliknya, kalau orang nggak ada kemauan menghindar dari aurat, biarpun di hadapannya aman, tidak ada aurat, dia melirik ke kiri, cari ada aurat. Nah, jadi sebetulnya ini adalah sangat sederhana, tinggal kita bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi, kalau kita mencari-cari itu termasuk jenis dosa dan bisa menghapus pahala ibadah kita. Akan tapi kalau tiba-tiba benturan kita ketemu di pinggir jalan lalu kita beristighfar, istighfar dari hati bukan lidah saja, matanya tetap bukan. Tapi istighfar yang sesungguhnya dan dia menghindar, mengeloleh. Itu dia, astagfirullahaladzim. Lihat. Kalau kita lagi nyopir, jangan lihat orang yang naik motor di depannya. Kita bisa melihat jalan ke depan, hilang. Sebab namanya pandangan itu sangat mudah untuk dibuang. Kalau orang mau. Begitu sebaliknya, kalau tetap dijaga, biarpun kelihatannya melihat yang sana, pikiran ke situ bisa melihat orang. Mohon maaf, kita tuh lihat ke depan, tapi pikiran kita ke kiri bisa. Coba sekarang. Nah, ini tinggal kita mau atau tidak. Jadi harus kita menghindar dari seperti itu. Masya Allah, mata, namanya mata ini adalah luar biasa dari mata itu akan tumbuh nanti merasuk ke hati dari hati nanti mikir macam-macam nanti ter, uh, terjadinya banyak kemungkaran adalah berangkat dari mata baik berarti itu maksudnya uh, membatalkan oh, keharusan memba kalau memang dia dengan kebiasaan bermaksiat iya kalau memang tidak sengaja lah kalau lah tidak dosa hmm. tiba-tiba astagfirullahaladzim tidak dosa tapi kalau mencari itu adalah termasuk jenis maksiat hmm. memang tidak ada teknya bahwasanya maksiat itu menghilangkan pahala, tapi disebutkan bahwasanya ada orang yang hanya puasa itu dapat lapar dan dahaga karena dia tidak menjaga anggota tubuhnya dari kemaksiatan, termasuk tidak menjaga lidahnya dari dusta, dan lidahnya dari menggunjing itu kan ada. Baik. Baik. Baik, terima kasih buat, uh, buat Pak Nur tadi ya. Mudah-mudahan bisa terpuaskan dengan jawabannya. Kemudian dengan mencicipi makanan, Bu, ya, ada pertanyaan dari peluang. Baik, mencicipi makanan sama kaidahnya puasanya. memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut tidak membatalkan puasa asalkan tidak ditelan. mencicipi makanan boleh asal jangan ditelan. Cuman bagi seorang koki, kalau tadi orang memasukkan es krim ke dalam mulutnya hukumnya makruh. Memasukkan permen dalam mulutnya hukumnya makruh karena tidak ada perlunya namanya main-main. Tapi kalau seorang ibu yang masak atau seorang koki yang lagi masak, masak nah bisa ia mencicipi makanannya tidak makruh lagi. Karena tidak makruh kalau tertelan tidak sengaja karena kemana tuh? Eh, ketelan tidak batal. Ya. Karena apa? Ini ada tujuannya yang jelas. Hanya hilang kemakruhannya. Asal tidak ditelan. Kalau ditelan gimana? Ya batal. Enak aja satu sendok di sini, satu sendok di situ bisa sepuluh sendok kenyang nanti. Jadi yang dimaksud para ulama mencicipi makanan itu adalah makruh, ya, tidak makruh, boleh dan tidak makruh adalah mencicip hanya di lidah dan tidak ditelan. Kalau ditelan sama kok idahnya. Menelan adalah membatalkan puasa. Benar? Kemudian tentang ini Bu ya, tentang kebiasaan umat Islam yang Mas, ada di Indonesia tentang penduri. Ah, masalah masalah beribadah. Kami setuju dengan ibu yang kami hormati, kami cintai bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sangat sempurna. Urusan ibadah sangat sempurna. Dan kita tidak perlu mengada-ngada urusan ibadah. Hanya kalimat mengada-ngada ini yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya ada pohon kelapa di Pontianak, bukan berarti itu menjiplak pohon kelapa yang ada di Jawa. Artinya ada. Kemiripan satu model bukan berarti itu harus mirip. Itu harus paham. Kalau kita dikatakan dipakai baju, batik, ya kan? Itu tidak pernah dipakai oleh Rasulullah kan? Itu bukan berarti saya meniru baju batiknya orang-orang Hindu Buddha dulu, tidak. Jadi jangan semua yang mirip itu lalu dihukumi sama. Ini salah. Kalau orang mengatakan mirip sama, jadi kelapa Pontianak dengan kelapa Jawa itu bukan berarti miru. Ya sudah sana ada kelapa kelapa. Jadi kalau anda pakai baju Ah, batik, gitu. batik tidak pernah Rasulullah mengatakan pakailah baju batik misalnya ya. Itu bukan berarti misalnya kalau baju batik itu menjadi tradisi celana misalnya dulu orang mengatakan celana tradisinya orang Belanda. Di saat kita pakai celana bukan berarti kita langsung berarti kita sama dengan orang Belanda. Jadi mohon maaf, kemiripan bukan berarti harus katakan sama. Nah, termasuk di dalam urusan yang Anda sebut, yang ibu, yang saudari kami yang kami cintai sebut adalah masalah kenduri. Kita harus tahu apa itu kenduri. Kenduri adalah selamatan bahasa kita. Tidak tahu terserah istilahnya kenduri atau apa. Yang melakukan adalah umat Islam. Dan yang waktu datang di dalamnya itu adalah tidak pernah menyebut yang namanya Brahma, Siwa, atau Wisnu. Tidak pernah. Dan tidak pernah menyebut danyangan. Tidak pernah menyebut uh, yang bawrekso tanah ini. Tidak ada. Tidak ada kalimat itu semuanya. Kecuali para dukun-dukun yang masih dengan kalimat-kalimat itu. Tapi yang dilakukan kenduri atau nama selamatan atau yang dilakukan oleh kaum muslimin saat ini adalah isinya coba bersedekah. Dan bersedekah adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jangan dikatakan ini adalah tradisi Hindu, ini adalah berlebihan. Karena apa? Orang itu membuat syukuran. Selamatan itu terserah namanya kenduri ke apa. Kalau kami melakukan syukuran, orang Hindu melakukan syukuran, lalu kita larang syukuran. Orang Hindu melakukan syukuran dengan sebuah bentuk syukuran. Lalu kita juga melakukan yang sama. Apakah langsung kita katakan kan kita menirukan Hindu? Oh tidak. Jadi kita ada, di dalam Islam sendiri ada bersedekah. Itu ada. Misalnya, saya selamatan kenduri. Kenapa? Mau pergi. Saya kenduri mau pergi. Oh, Hindu muda. Astagfirullahaladzim. Apakah tidak tahu Rasulullah sudah menyebutkan asodakoh tatfa'ul balak, bala? Bersedekah itu menolak balak. Saya membuat makanan untuk saya hadiahkan kepada orang yang datang, yang berkunjung kepadaku minta doa. Bagaimana kita sebut kenduri itu nama saja bahasa Jawa atau bahasa apa? Jadi kita harus hati-hati di saat menghukumi orang itu jangan langsung hanya mirip. Orang Hindu melakukan yang sama. Bukan semua yang dilakukan bukan semua kemiripan sama. Orang Hindu juga duduk berarti bukan semua orang yang duduk harus Hindu kan tidak. Jadi ini hanya kesamaan. Isinya itu apa? Ah, kan begitu. Jadi kadang-kadang orang tergopoh-gopoh menghukum orang lain dengan kalimat ini adalah keluar dari Islam, ini adalah syirik, ini adalah bid'ah, ini adalah ini adalah kecerobohan. Harus dicermati. Orang kenduri adalah, misalnya ada kenduri selamatan karena apa? Kalau bahasa Jawa itu weton. Weton itu misalnya kalau orang lahir bulki itu. Sebetulnya bukan karena bulkinya, Ingin terus dia continue di dalam bersedekah. Diganti saja. Misalnya saya lahir bulki Kalau misalnya kalian ngerti rebuliki kawan paling pon ya. <laughs> yang ngerti itu ya. Yang ngerti kok weton itu mungkin ada orang boleh hari Senin saya sedekah. Kenapa hari hari Senin? Biar enak hitungannya. Bukan berarti itu ikut Hindu Buddha. Jadi ini adalah ah, misalnya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu adalah bahasa yang tidak ada di dalam misalnya Sunday Monday misalnya ya lupakan Sabtu Ahad Sabtu Ahad bahasa Islam ya. jadi orang Inggris bukan berarti mereka ikut jadi Kristen semua gara-gara pakai Sunday Monday ya tidak jadi mohon maaf jadi semua masalah itu kan harinya orang ini kita selama ini pakai Januari Februari itu harinya orang Nasrani Lalu kita pakai berkodah bagus, kita pakai berkodah berhijjah. Bukan berarti semua orang mengatakan hari ini acara kita pada tanggal 18 berapa? 21 Agustus. Agustus, eh Kristen, Nasrani, tidak boleh begitu. Ya tidak ya akhi, ya ukti yang kami cintai. Jadi uh, semua ada aturannya. Tidak mudah orang mengatakan ini. Memang benar kita sama kaidahnya. Semua yang mengada-ngada di dalam Islam adalah bid'ah dolalah, sesat. Cuman bagaimana kita mengatakan itu bid'ah dolalah? Orang keduri bukan, asalkan niatnya benar. Dan disuruh niatnya apa? Ini niat sedekah. Semoga anak yang mau pergi itu selamat. Yang mau haji ini selamat. Atau mungkin yang selama ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin, istilahnya kau ngirim doa Baru orang meninggal dunia. Itu adalah juga tidak ada masalah. Karena doa nyampe. Kemudian pahala sedekah juga nyampe, dicepakati oleh ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan pahala sedekah nggak nyampe. Kalau saya sedekah bahasanya, saya sedekah makanan ini, ya pahalanya saya sampaikan kepada orang mati, disepakati semua. Termasuk orang yang anti tahlil pun mengatakan harus. Karena apa? Disepakati ulama. Ini sebenarnya sangat sederhana. Jadi, uh, saudari kami, Masya Allah, kami senang jika ketemu dengan orang yang semangat untuk Quran hadis. Memang kita tidak bisa lepas dari itu. Dan sempurna. Cuman siapa yang bisa menjelaskan Quran hadis? Ulama. Ulama itu mana? orang yang telah guru kita, guru kita, guru kita sampai kepada Rasulullah SAW. Mereka yang menerjemahkan itu semuanya. Terima kasih dan semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang berarti untuk berpegang kepada sunnah itu seperti apa. Bukan langsung ibu membaca kitab hadis, tidak mustahil. Ustadz zaman ini, anggap saja ustadz di Cirebon ini, yang paling pintar di Cirebon, nggak bisa semua urusan agama langsung Quran hadis, pasti ngintip ilmunya ulama. Harus kita kembali kepada ulama. Jadi, kenduri adalah asalkan caranya benar, mengundang orang, makan, lalu berdoa, itu bukan sesuatu yang syirik, apalagi dikatakan apa atau, atau bid'ah, atau keluar dari Islam, apalagi dikatakan sebagai niru orang Hindu. Oh tidak. Baik, pemirsa, kita nantikan lagi uh, partisipasi pemirsa Cirebon TV di rumah. Tentunya tetap di 0231 375 5333. Dan tiga penanya lagi kita akan tampung dan kita nanti akan jawab lagi di 0231 375 5333 pemirsa kami nantikan partisipasi pemirsa semua. Ya, kelihatannya belum ada yang masuk Bu ya. Sementara belum ada yang masuk Bu. Tadi ada pertanyaan Bu ya tentang apa? E, memasukkan obat. Hmm. hmm, kita sudah ada penanya Bu. Baik kita terima saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Uh, saya dengan Eli di Perumnas, Pak. Eli di Perumnas ya, Bu? Iya. Ya, mana pertanyaannya, Bu? Uh, saya mau tanya kalau untuk seorang wanita yang sedang hamil uh, bisa ya biasanya satu dua bulan gitu kan lagi privatual tentang gitu ya. Mohon maaf Ibu, agak agak diperkeras lagi Bu suaranya Bu, agak diperjelas. Oh kalau seorang ibu yang sedang hamil muda ibu hamil muda hmm? iya eh, satu bulan dua bulan itu kan biasanya masih sering mual mual ya mual ya iya eh, ngidam kalau kata orang itu hmm. Eh, terus apakah dia punya kewajiban eh, puasa nah kalau sampai dia tidak puasa dia tuh kena kewajibannya untuk dia saja atau juga mengkodok Iya. Baik. Baik, baik. Baik, Ibu. Iya, baik, terima kasih, Ibu. Iya, kan? eh, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa kita nantikan lagi uh, dua penanya lagi sebelum kita jawab di 0231 375 5333. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya. Kelihatannya putus ya. Ya, baik kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Putus lagi ya. Baik, kita nantikan lagi pemirsa di dua penanya lagi ya sebelum kita jawab. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Bapak? Agak diperkeras sedikit Pak suaranya Pak. Kita di sini kurang jelas. Ya, Saufi. di mana Bapak Saufi? Di Bode. Di Bode ya baik. Pertanyaannya Bapak? Ya ini kan lagi puasa. Hmm. Terus mimpi keluar air mandi. Hmm. Itu cara mandinya gimana? keluar air mani hmm. cara mandi cara mandi ya banyak kata uh, itu kan harus um, hmm. di lubang-lubang itu di siang hari ya. iya di siang hari di siang hari cara mandinya baik ah, baik baik ada lagi Enggak. baik terima kasih ya. Pak Sofi di Bodek ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, satu pertanyaan lagi kita nantikan di 0231 375 5333. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari hamba Allah. Hamba Allah di? Iya Ya, ya nah, baik. Jadi Pak, kami mau tanya kalau kami ada kewajiban zakat saya. Zakat mal masih Oh, zakat mal. Uh -huh. Ya. Itu umpamanya kalau apa jasnya sudah dapat kecuali untuk di apa namanya yang lima haknya tapi untuk Eh, eh, nggak masuk apa banyak musola saya. mohon maaf pak diulang lagi pak kurang begitu jelas pak kita diulang lagi agak keras suaranya sedikit tentang zakat mal sedikit pak jadi sesaat taweh Hah? Zakat Putus-putus Bapak, suaranya putus-putus. Mungkin Bapak pakai HP, mungkin bisa cari tempat yang agak luas, agar tidak putus-putus. Kan Bapak, kebutuhan sholat itu. Zakat tadi dipindahkan zakat mal. Zakat mal? Dipindahkan untuk kebutuhan ya. musola. Dipindahkan untuk kebutuhan musola gitu maksudnya. Halo? Eh, ya, di musola itu. Mau di musola gitu zakatnya berarti kepada musola. Oh iya baik baik. Baik terima kasih bapak. Waalaikumsalam. Ah. Waalaikumsalam. Baik ya sudah ada tiga pertanyaan ya. Yang pertama tentang ibu muda ya. Ibu yang hamil muda apakah masih punya eh, wajib puasa? Mm, baik. Dan kalau memang eh, misalnya itu nanti, mm, baik. nanti ibu yang kami hormati yang kami cintai bahwa nanti ada episode berikutnya siapa orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Itu juga rumus. Kalau seandainya ibu mendengar yang akan kita sebut, niscaya ibu tidak akan bertanya. Tapi karena ibu belum mendengar, yang salah kami belum disampaikan, jadi kami harus menjawab. Ada rumusnya nanti ibu. Siapa orang yang boleh meninggalkan puasa? Itu ada sembilan. Dan nanti ibu hafal pertemuan yang akan datang insya Allah. Termasuk diantaranya orang yang boleh meninggalkan puasa adalah orang hamil dan menyusui. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Imam Ahmad Abu Dawud pasalnya Allah wada'a 'anil hamili awil murdi'i asyama Allah membebaskan bagi orang yang hamil dan menyusui puasa. Ini adalah ada. Jadi orang hamil boleh meninggalkan puasa. Ibu kalau memang berat, mual-mual, boleh tidak berpuasa. Cuman bagaimana nanti? Dia mengkodok atau dengan fidyah? Jawabnya adalah dilihat. Waktu ibu hamil, atau waktu ibu menyusui. Ibu itu berat terhadap bayi atau karena ibu sendiri. Kalau ibu merasa berat mual, capek, lemes, berarti ibu takut terhadap diri ibu sendiri. Maka di saat itu ibu memang boleh buka kalau nanti ingin selak setelah selesai Ramadan nanti. Jadi saat ini ibu boleh berbuka puasa, tidak berpuasa. Dan setelah Ramadan nanti, ibu cuma punya kewajiban mengkodok saja. Tidak ada fidyah. Karena apa? Ibu takut terhadap diri ibu sendiri. Tapi berbeda kalau ibu nyantai, saya mah kuat. Cuma saya kasihan dengan bayi ini loh. Berarti ibu mikir orang lain kan? Selagi mikir orang lain, sebetulnya ibu nggak usah mikirin, mikir diri sendiri dulu. Tapi diri sendiri ibu sehat, baik, tidak ada masalah kalau puasa, tapi ibu mikir bayinya takut tidak sehat. Karena ibu mikir orang lain, maka ibu pun boleh terbuka puasa karena ibu dalam keadaan hamil dan khawatir terhadap sang putra, janin, maka ibu nanti setelah Ramadan, ibu punya kewajiban mengkodok plus membayar fidyah. Jadi membayar fidyahnya itu karena apa? Ibu tidak takut terhadap ibu sendiri. Tapi kalau ibu takut oleh ibu sendiri, maka fidyah ini tidak ada. Dan fidyah itu adalah membayar satu mut. Satu mut itu sekitar 6,7 on. Setiap satu hari puasa, satu mut atau 6,7an diberikan pada orang fakir. Jadi ibu, karena ibu kelihatannya yang bertanya tadi takut mual dan sebagainya, ya ibu berat ya. Maka ibu takut terhadap diri ibu sendiri, maka ibu boleh berbuka saat ini, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ini, nanti ibu setelah selesai selesai ibu tidak punya udur lagi, maka ibu kodok saja tanpa harus ibu membayar fidyah. Baik. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang cara mandi karena keluar air mani? Sederhana sebetulnya, nggak ada bedanya. Oh ya, tadi memang masalah sesuatu yang masuk ke dalam telinga, mulut itu membatalkan puasa kalau memang disengaja ya. Uh, atau eh, kayak uh, yang tidak disengaja termasuk jenis dimaafkan adalah seperti ini. Kalau orang mandi besar, mandi besar hukumnya kan wajib. Kalau orang mandi besar hukumnya adalah wajib. Kalau ada orang mimpi di siang hari, lalu dilihat keluar mani, dia mau sholat duhur, harus mandi besar. Maka langsung saja mandi besar dengan wajar mengguyur air ke kepala. selesai. Kalau ternyata ada air yang masuk nggak sengaja, tidak disengaja dimasukkan, tapi karena Anda mengguyur uh, mandi besar tadi, maka itu dimaafkan. Ya, seperti hanya wudhu, karena Anda melakukan yang wajib. Karena melakukan yang wajib, akibatnya tidak ada masalah. Tapi kalau Anda main-main, renang di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Nyantai, saya hobi renang. Nyelam masuk telinga batal tuh puasa. Tapi karena Anda pengen mandi besar itu dimaafkan. Seperti orang wudhu tadi. Nah, wudhu itu karena wudhu itu sunnah, maka kalau ketelan tidak batal. Karena mandi besar adalah perintah wajib, maka kalau masuk ke telinga atau tiba-tiba keselak, itu tidak membatalkan puasa. Mandi biasa. Tidak ada masalah. Baik, yang ketiga yang adalah tentang zakat mal yang digunakan. Zakat mal kita harus tahu masalah zakat. Kami juga ingin menghimbau semoga masih ada pertemuan tiga kali Jumat, dua kali, dua kali Jumat, iya. dua. Baik, kalau masih ada nanti insya Allah di akhir kita akan berbicara tentang zakat fitrah. Siapa orang yang berhak menerima? Jangan sampai salah. Orang yang menerima zakat sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Ini maksud orang fakir miskin, orang punya hutang. Ini ada delapan orang. Ini harus diperhatikan dan dijaga, dihormati apa yang disebut oleh Allah. Fakir miskin, maka kiai tidak boleh menerima zakat. Ustadz tidak boleh menerima zakat, kecuali ustadznya fakir. Tapi kalau fakir jangan pakai gelar ustadz. Fakir, saya fakir. Saya marah. Sekarang ustadz menerima zakat, sama zakat mal, zakat fitrah, bukan diberikan pada ustadz. Ustadz mobilnya banyak, ini masih menerima zakat, musibah. Ustadz fakir, tapi tidak usah pakai gelar Ustaz. Kenapa Ustadz ini dikasih? Bukan karena keustatannya, tapi karena kefakirannya. Ada orang memperlebar masalah visabilillahi. Muskilah problem asai. Orang yang berjalan, orang yang, orang yang mencari nafkah. lim nafakoti, orang yang berusaha mencari nafkah itu bisa disebut oleh Nabi Muhammad, orang cari rizki itu juga bisa binilah Ini kan orang terima zakat. Enak aja orang bisnismen kaya raya untuk apa? Cari nafkah. Saya boleh terima zakat. Oh tidak. Jadi jangan diperlebar urusan binilah ini. bisa binilah itu adalah orang yang jihad di jalan Allah, perang dan tidak dapat gaji. Tentara yang ada di Indonesia nggak boleh ngambil zakat, biarpun di saat perang. Karena apa? Sudah dapat gaji. Sukarelawan itu. Coba kalau kiai saingan sama fakir miskin, yang menang siapa? Menang kiai, fakir miskin nggak dapat nanti. Jadi harus perhatikan kiai tidak boleh menerima zakat dan kalau anda membayar zakat kepada kiai tidak jatuh zakat anda seperti orang belum bayar zakat kecuali kiai yang fakir harus perhatikan lebih dari yang lainnya karena dia ngajar fakir tidak cukup kebutuhannya ah masya allah makan pun pas-pasan ya terlaluan kalau tidak dikasih tapi dikasihnya bukan karena kekiaiannya ini ini kebetulan kita ingatkan sekali masjid tidak berhak mendapatkan zakat tidak boleh masjid menerima zakat zakat sudah jelas Gara-gara masjid menerima zakat orang jadi pelit. Benar ini coba dibuktikan ini. Gara-gara masjid menerima zakat pelit. Sebab ada orang mau ngasih sedekah. Misalnya ada seorang suami mau nyumbang ke masjid. Apa kata istrinya? Kan hari raya ini dapat zakat tuh. Dan tidak jadi tuh. Karena tahu orang pada ngasih zakat. Karena salah. Membayar zakat ke masjid tidak sah. Masjid bukan tempat memberi zakat kiai bukan tempat beri zakat ini sering salah. Zakat berikan kepada yang berhak fakir miskin. Sebetulnya ilmu zakat harus ada ilmunya, maka jangan senang kita mengumpulkan zakat fitrah, zakat mal, badan pengumpul zakat dan sebagainya harus ada ilmunya. Kalau tidak menyalurkan di tempat yang salah hukumnya haram. Tanggung jawab di hadapan Allah jangan senang kita jadi panitia zakat. Ini harus ada ilmunya kepada siapa kita beri. Fakir, miskin. Maka harus disalurkan di sini. Harus ada manajemen membagi zakat itu ada. Kalau debt manajemen mengembangkan hibah dan infak sedekah yang bukan zakat boleh dibuat rumah sakit dan sebagainya. Tapi zakat ini fakir miskin sudah butuh ini. Jangan sampai fakir miskin saya mau berobat tolong nunggu saya buat ke rumah sakit dulu. Ya nggak benar mati dulu itu orang. Jadi ada masalah manajemen zakat itu sangat jelas. Kalau pengen bangun rumah sakit ambil tempat apa melalui yang lain bukan dari zakat ini. Banyak fakir miskin subhanallah. Kalau pengen tahu kita tunjukkan kita kembang-kembang. Ada orang cari makan susah. Ada orang tidak bisa berjalan, dia makannya pas-pasan. Mau kita bangun ke rumah sakit dulu. Tolong ini dahulu. Ya, ya. Jadi manajemen zakat adalah jelas. Masjid tidak boleh menerima zakat. Anda sebagai pengumpul mm, zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah sama. Yang menerima adalah sama, tidak boleh diberikan kepada kiai atau ustadz. Mohon maaf, ada di sebagian di Jawa Barat ini ada orang sudah langganan kiai menerima zakat. Dan ternyata kita dikagetkan suatu ketika, Alhamdulillah sekarang udah pada tahu, kita malam-malam tuh dibikin capek oleh orang-orang ternyata di tempat kita dikirim berkarung-karung. Katanya Pak, zakat fitrah buat Buya. Loh, loh, loh. Langsung dicari alamatnya mana? Enggak. Kalau saya suruh bagi, saya bagi. Tapi kalau diberikan ke kami, kami tidak berhak menerima zakat. Dan zakat yang tidak sah. Ini, ini menunjukkan ada tradisi di sini. Salah tidak. Kiai tidak boleh menerima zakat. Kalau kecuali melarat, tapi karena kefakirannya. Jangan disebut kejayaannya, fakir. Fakir, zakat, selesai. Dan juga ada sebagian, beberapa ada ngasih orang satu amplop besar berapa. Ini cuti, ini cut jutaannya, ya, karena zakatnya orang kaya. Salah. Bahkan ada orang sebagian tanya, Buya ini untuk zakat, untuk Buya. Oh enggak. Jangan diberikan zakat. Pondok tidak diberikan zakat. Pondok tidak boleh terima zakat. Berikan kepada yang berhak. Ini kalau ke tempat kami, Al-Bahjah, tidak terima zakat. Tapi kalau suruh membagikan zakat, kita banyak fakir miskin di kampung-kampung sana. Kalau membagikan zakat, mangga. Misalnya pesan Buya, tolong bagikan zakat kepada yang berhak. Ada. Tapi kalau ini zakat untuk pesantren, tidak. Karena pesantren tidak boleh menerima zakat. Salah, Anda jangan kirim. Dan banyak orang salah alamat kita. Bahkan kalau ada orang ngomong zakat, tarik lagi. Kecuali saya harus bagi. Dan Alhamdulillah lancar semuanya tanpa harus uang zakat Malah banyak. Karena apa? Zakat ini adalah bukan bagian kita, bukan jatah kita. Jadi anak-anak yang makan di tempat kita bukan dari zakat. Kecuali ada orang diam-diam bola alam, saya tidak tahu. Yang jelas kalau ngomong zakat langsung kita tolak. Kecuali di, dia beliaunya ngomong, tolong dibagikan kepada orang berhak. Karena kita banyak orang sakit yang saat ini, saat ini di bawah pantuan teman-teman atau tim al orang ini, orang ini sakit, fakir ada. Kalau ada orang punya zakat, pengen disalurkan kepada tempat yang tepat ada. Tapi ingat bukan untuk al-bahjah. Pesantren tidak butuh tidak boleh menerima zakat. Jadi jelas penanya bahasanya masjid tidak boleh menerima zakat. Itu yang menjadikan orang pelit itu. Kenapa? Mau nyumbang kata istrinya sudah dapat zakat masjidnya. Tidak jadi nyumbang-nyumbang. Tapi kalau sudah masjid ini tidak boleh menerima zakat terus gimana? Kipas yang nggak ada. Saya nyumbang kipas. Selesai. Bukan dari duit zakat. Selesai dijamin itu kalau percaya dengan syariat Nabi Muhammad. Jadi begini saja insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa Cerbon TV dimanapun Anda berada, uh, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 30 menit. Itu artinya kita harus segera menyudahi uh, pertemuan kita pada malam hari ini. Dan insya Allah pertemuan kita akan berlanjut um, untuk malam Jumat, malam Jumat ke depan. Yang jelas dan pasti kita sudah akan mengagendakan tentang uh, eh, 9 orang yang boleh boleh meninggal atau meninggalkan puasa dan juga nanti ada diklat khusus mungkin Bu ya, ya? yaitu tentang zakat ya oleh di malam Jumat terakhir sebelum menjelang Ramadan. Hmm. Dan sebelum penutup, oleh karena itu kami persilakan kepada guru kita Bu Yahya ya, untuk menyimpulkan segala sesuatunya atau mungkin juga langsung ditutup dengan pembacaan doa. Baik, insya Allah masalah kesimpulan, insya Allah para, para pemirsa semuanya sudah bisa menyimpulkan karena sangat gamblang dan jelas. Tinggal beberapa pertanyaan mungkin bisa disusulkan pada pertemuan yang akan datang, hal-hal yang ada kejanggalan dan juga bisa nanti Eh, menghubungi mungkin bisa langsung ke pesantren Al-Bahja atau bisa mendengar radio kita juga ada radio radioku radio pesantren radioku 107,9 atau 108 FM itu juga ada langsung siaran tentang dakwah ya jadi Masya Allah nanti Insya Allah termasuk acara malam hari ini akan dirilis oleh radio KCBS 98,5 radioku 107,9 dan juga Cirebon TV insya Allah. Dan kalau sudah masuk radioku nanti akan dirilis beberapa radio di Nusantara termasuk di Bontang, di Balikpapan, ada di, di Jawa Timur ada biasanya dirilis oleh beberapa radio. Jadi insya Allah semakin besar manfaatnya pengajian kita ini dan jangan lupa didoakan agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini saja eh, dan juga kunjungi di www.buyaya.org. Kemudian jangan lupa pengajian setiap sore di pesantren Al Bahjah jam 4 sore. Jam 4 sore setiap hari di bulan Ramadan. Di luar Ramadan setiap Sabtu dan Ahad pagi setengah tujuh. Ini saja. Dan juga jangan lupa malam itikaf nanti di Atako alun-alun Cirebon ya. Malam 20 ke atas ya. 20 bukan 21 saja. Bukan malam ganjil dok. Malam genap 20 ke atas. Kita mengadakan itikaf bersama di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon seperti ya tahun yang lalu dan alhamdulillah banyaknya jamaah itu menjadikan kita bersemangat untuk bersama-sama memohon kepada Allah di malam Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini saja bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berkailah hari-hari kami, malam-malam kami ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah dan jadikanlah kami orang yang mampu melaksanakan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Muliakan kami di bulan Ramadan ya Allah. Mudahkanlah kami untuk menjalankan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Patuh dengan perintahmu dan perintah kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Kuatkanlah, kukuhkanlah kami dalam menjalankan kitabmu, ya Allah, dan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari bid'ah yang menyesatkan, ya Allah. Dan ya Allah, berikan kepada kami semua bimbingan dan petunjukmu, ya Allah. Semua, ya Allah, yang mendengar suara ini, yang menghadiri acara ini, yang ikut menyaksikan acara ini, ya Allah. Dan yang tidak pun, ya Allah, berikan kepada mereka barokah Berikan kepada mereka nikmat. Berikan kepada mereka rahmat. Jadikan mereka orang yang beruntung di bulan Ramadan ini Allah. Jauhkan mereka dari kemaksiatan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Dan jaga akidah kami, jaga iman kami ya Allah. Akidah ahli sunnah wal jamaah asyariyah ya Allah. Jagalah akidah kami, iman kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami kecuali iman ada di hati kami ya Allah. Ya Allah mudahkan segala urusan kami. Jadikanlah kami orang yang senantiasa indah dalam hidup kami bahagia di dunia dan bahagia di akhirat ya Allah saling mencintai karenamu ya Allah saling mencintai karenamu ya Allah saling mencintai karenamu ya Allah Jauhkan kami dari kedengkian, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah di bulan Ramadan ini dan sebelum Ramadan dan setelah Ramadan.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 Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita Bu Yaya ya, dapat bermanfaat dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kembali kami mengingatkan kepada pemirsa Cirebon TV semua ah, bahwasanya di majelis kami di majelis al bahja setiap hari pukul 4 sampai dengan pukul 5 ada pengajian rutin dan setiap hari selama bulan suci Ramadan dan juga bagi pemirsa yang tidak bisa menghadiri juga bisa langsung uh, mendengarkan di radio khusus 7,9 FM.